ya kalimat ta'rifuhu definisinya secara bahasa maknanya adalah al-lafdu lafadz al-maudhu yang dibuat yang diletakkan yang dibuat di makna untuk satu makna sedangkan secara istilah adalah lafaz al-mufid yang ada maknanya memberi pengertian contoh Allah adalah Rabb kita Muhammad dan Nabi kita wa aqallu ma yata'alaku minhu al-kalam dan minimal penyusun al-kalam kalimat adalah ismani dua isim atau fi'il dan isim. Contoh dua isim Muhammad utusan Allah. Dan contoh yang kedua fi'il dan isim adalah istiqomah istiqomah Muhammadun Muhammad. Wahidul kalami dan ya, bagian dari kalimat kalam disebut kalimatun kalimat. Waya alabdu al maudhu dan kalimat dan yang dibuat di makna mufradin untuk makna tunggal tidak bersusun ya maknanya tunggal tidak bersusun ima ismun boleh jadi isim atau fiil atau harf ya, pembahasan tentang hal tersebut ya tempatnya di nahwu Fal ismu madalah ala maknan binafsihi min ghairi isyarin bizamanik bahwa salah satu anwa'in ma yufitul umuma kal asma'i al mausulati atani ma yufitul itlaqa kirati fi siyaqil isbati au ma yufitul khususa kal a'lami isim adalah kata yang dalam menunjukkan makna finasi dengan dirinya dengan dirinya semata-mata isim kita sudah menangkap satu makna min ghairi isyarin tanpa menunjukkan zaman dan waktu. Bawa salah satu anwa'in dan ini ada tiga macam. Isim itu beliau bagi jadi tiga macam melihat dalam pertimbangan apa? pertimbangan usul fikih karena pertimbangan usul fikih adalah pertimbangan tentang ya, manfaat dari dari kata tersebut apa yang terkandung dengan kata tersebut yang penting bagi usul fikih adalah dalalatul asma ya, kandungan dari isim-isim tersebut maka beliau bagi menjadi tiga yang pertama mayufidul umuma yang menunjukkan al umum makna umum contohnya ini cuma contoh bukan ya, bukan pembatasan namun cuma sekedar contoh yaitu isim mausul karena banyak kemudian isim-isim yang nanti menunjukkan makna umum yang nanti akan <clears throat> dijelaskan dalam bab khusus. Maka tapi ini sekedar contoh. Contohnya adalah isim mausul. misalnya Allah di atau meskipun Allah di meskipun bentuknya mufrad Allah di di dan sebagainya. Maka maknanya adalah mengandung makna umum. Yang kedua mayfitul itlaqa memberikan makna mutlak. Karena kirati fi siyakil itbati. Semacam ada isim nakirah, rentetannya konteksnya adalah kalimat positif. Ya, isim nakirah yang terletak dalam kalimat positif. Kalimat yang tidak mengandung nah, tidak atau jangan. Maka bukan makna mutlak. Contohnya misalnya akrim rojulan di sini muliakanlah satu orang. Maka maknanya bukanlah kemudian memuliakan semua orang, namun memuliakan satu saja. Namun terserah ada kemudian banyak orang, ada 100 orang di depan seseorang, kemudian ada yang merintah terhadap orang tersebut, akrim rojulan, muliakanlah rojulan. Maka ini nakirah siapnya siap positif, nggak ada kata-kata tidak. Maka menunjukkan mutlak. Artinya mutlak itu artinya ya ambil pilih satu dari 100 ini Baik nomor urut 1 atau nomor, nomor urut 99 atau nomor urut 20, namun satu saja muliakan orang tersebut. Kalau kemudian yang diperintah malah kemudian memuliakan atau kemudian menghormati semuanya, seratus-seratusnya malah keliru. Karena menyelisih nas. Nasnya teksnya akrim rajulah. Maka itu maknanya cuma satu akan tapi satu ini siapa bebas terserah bisa ngambil dari 1 sampai 100 yang ada di depannya. Oleh karena itu, para ulama menyatakan apa perbedaan nakirah dan eh, apa perbedaan mutlak dan umum? Perbedaannya kalau hmm, mutlak itu sumulun badaliyun Ini al-umum al-umum badali. Jadi maknanya itu umum, ya, lebih dari satu, non badalion. Artinya ya siapa saja, namun cuma satu saja. Ini ada seratus orang, ya, satu saja dari sekian sekian ratus orang. Sedangkan kalau kemudian kalau lapat umum, maka dia adalah umumnya itu am, maka adalah umum sumuli. Sumuli itu artinya Artinya semuanya. Ya, artinya adalah semuanya. Akrim, arijal. Muliakanlah semua laki-laki. Di hadapan kita adalah sekian maka semuanya. Ya, arijal, jadi al, al menunjukkan semua. Dan ya. Maka maknanya adalah semua. Namun kalau mutlak itu maknanya cuma satu orang saja, makna cuma satu orang akan tapi setiap satu orang ini ya bisa siapa saja ya, siapa saja bisa uh, diambil dari yang ada seratus orang yang ada bisa diambil salah satunya nah itu mutlak perbedaan mutlak sama umum kemudian yang ketiga dalam mayubitul khusus yang menunjukkan makna khusus. Kal a'lam semacam nama orang. Ya, nama orang itu menunjukkan khusus. Demikian juga isim isyarah itu menunjukkan makna khusus seseorang tertentu. Wal fi'lu madalla ala maknan fi wa asy'ara bihayatihi bi ahadil asminati as-salasati. wa huwa imamadin ka fahima aw mudari'in ka yafhamu aw amrin ka ifham fi'il adalah madalah yang menunjukkan makna-makna finansi dengan dirinya beda dengan huruf kalau isim sama sama fi'il itu menunjukkan makna binafsihi kalau huruf itu menunjukkan makna namun bighairihi harus ada temannya kalau tidak ada temannya nggak jelas, cuma fi nggak jelas. Mafil baik, nah, maka ada sesuatu yang bisa kita tangkap, pengertian yang bisa kita pahami. Wa ash'ara bihayatihi dan menunjukkan dengan hayahnya, dengan bentuknya. Bi ahadil asminati dengan salah satu waktu yang ketiga. Itu waktu sekarang waktu yang akan datang atau waktu yang lampau. Di sini beliau katakan bihayatihi dengan bentuknya. Supaya orang tidak salah paham. Karena menunjukkan waktu, penunjukan waktu itu terkadang dengan bentuk dan itu yang dimiliki oleh isim, oleh fi'il dan terkadang dengan dengan materi penyusunnya dengan bimat jadihi Kalau kemudian kalimat yang as'ara bima jadi menunjukkan waktu dengan madahnya dengan unsur pembentuknya, bukan dengan hayah dengan bentuknya, non unsur penyusun kata tersebut, maka kalau menunjukkan waktu dengan madahnya, dengan unsur dengan materinya, dengan unsur pembentuknya, eh, lain fi'lan, maka bukan fi'il. Contohnya sobahun. Sobahun itu menunjukkan waktu namun dengan materi penyusunnya dengan soba alif hak nah, itu menunjukkan soba alif haknya inilah yang menunjukkan waktu pagi lailun syahrun maka unsur pembentuk lailun lam ya lam nah, itulah yang menunjukkan uh, waktu dengan unsur pembentuknya namun kalau fi'il itu menunjukkan waktu bihayatihi dengan bentuknya bukan dengan unsur pembentuknya. Bi'adil asminati salah satu dengan uh, salah satu zaman yang tiga ketiga ya, imamah bin boleh jadi uh, maka berdasarkan waktunya maka boleh jadi ma'adhin Mati itu menunjukkan waktu rampol seperti fahima atau Mudorek waktu sekarang atau datang kayak kamu atau bukan amr dan amr itu waktunya adalah apa? istiqbal waktu yang akan datang ibham fahamilah wal filu bi aksamihi yufidul itraqa fala umumalahu dan fi'il dengan tiga macamnya madin Mudorek dan amr itu yufidul itlaq maknanya adalah mutlak. Tidak ada kemudian bentuk umum, makna umum dalam fi'il. Ini dicontohkan di sarahnya jika ada kalimat soma zaidun yaumal isnaini. Zaid berpuasa pada hari Senin. Maka maknanya bukannya kemudian Zaid itu berpuasa setiap hari Senin. Nah cuma kemudian menunjukkan mutlak saja, tidak menunjukkan umum. Kalau menunjukkan umum berarti setiap Senin. Namun soma Zaidun yaman Isna ini itu cuma maknanya bahasanya Zaid itu pernah puasa Senin. Walau mau tanpa meskipun sekali. Nah, sekali satu hari Senin kita ketemu Zaid dan Zaid puasa. Sebelumnya dia tidak pernah puasa, setelah itu dia nggak pernah puasa Senin. Maka kita katakan nah, Zaid puasa pada hari Senin. Itu mak maksud daripada uh, uh, fi'il dengan tiga bentuknya itu tidak eh, hanya memberikan makna mutlak, tidak memberikan makna umum. Puasa hari Senin artinya ya cuma kemudian pernah puasa hari Senin tidak memberikan maknanya berpuasa setiap hari Senin. Maka pada dasarnya fi'il itu tidak menunjukkan makna umum kecuali ada korina. Kecuali kalau ada korina, misalnya Soma Zaidun kulla yaumil isnain. Zaid berpuasa setiap hari Senin. Maka ada ya, makna umumnya karena apa? Karena ada kulu. Atau kalau di sini dicontohkan jika kemudian diawali dengan kana karena yasumu Isna ini. Karena yasumu Isna ini. Karena itu dalam bahasa Arab tufidul istimrar ghaliban. Ya. Karena itu dalam bahasa Arab memberi memberikan makna terus menerus umumnya. Ya, umumnya itu itu memberikan makna terus menerus. Tapi goliban umumnya, ya terkadang tidak. Ini seandainya kemudian kalau kita baca hadis ada di sana kanan Nabi SAW, maka bisa kemudian kita terjemahkan Nabi SAW biasanya Nabi SAW sering itu boleh karena karena itu yufidul istimrar ghaliban Maka jika kemudian ada kanan maka itu menunjukkan terus menerus menunjukkan keseluruhan dengan kanannya bukan dengan e, fiilnya. Kemudian wal harfu majalah ala maknan fi ghairihi. Dan huruf adalah Madalah kata yang menunjukkan makna, namun madalah atau tidak menunjukkan ala makna, madalah ala makna dalam menunjukkan makna atau madalah uh, ah, ya kok tidak ya, namun madalah yang menunjukkan ala makna makna firaili namun bersama yang lainnya. Artinya dia butuh sesuatu yang lain supaya memberikan makna yang bisa kemudian kita tangkap. Misalnya di sini misalnya film masjid, kalau orang tuh cuma mengatakan fi, maka orang tidak paham di nah, itu apa. Maka dengan ketika film masjid, maka ada sesuatu yang ditangkap. Ada sesuatu pengertian yang masuk dalam benak kita. Sana yang tidak ada masjid, maka yang tidak ada pengertian yang bisa kita tangkap. Waminhu di antara huruf yang belum bukan contoh beberapa huruf adalah alwawu dan wawu watati atifatan fatufitul istiraka al muta'atifaini bil hukmi wala di at-tartiba wala tunafihi illa bidalilin wawu fungsi wawu takti wawu itu terkadang datang karena wawu bisa untuk sumpah maka takti di sini kita artikan terkadang karena tidak selalu boleh jadi ya untuk sumpah atau yang lainnya. Tapi terkadang datang atifatan sebagai huruf apa? Fatufi itu maka memberikan makna, maka maknanya adalah muta atifa ini terjadinya persekutuan, terjadinya titik kesamaan muta atifa ini di antara dua hal yang diatopkan fil hukmi dalam satu pengertian. Yang ada dua benda Dua benda tersebut itu memiliki kesamaan dalam satu pengertian. Wala takta ditartiba dan tidak menunjukkan urutan Wala tunafi tidak pula menghilangkan urutan Ila bidalin kecuali ada dalilnya Jadi wawu itu tidak menunjukkan urutan, tidak pula mengingkari terjadinya urutan kecuali ada dalil. Artinya jika kemudian kita menemukan hadis atau ayat yang menggunakan kata-kata wawu dan artinya dan maka cuma menunjukkan kesamaan pengertian dan tidak menunjukkan urutan atau mengingkari adanya urutan kecuali kita ada dalil. Artinya jika ada dalil maka boleh jadi maknanya urutan. Maknanya urutan atau maknanya tidak urutan. Di sini dicontohkan firman Allah tentang sa'i di surat Al-Baqarah 158. Allah mengatakan inna sofa wal marwata min syaa'irillahi. Di sarahnya dicontohkan nah, sesungguhnya bukit sofa dan marwah pakai wawu inna sofa wal marwata. Yang bukit sofa dan marwah ada di antara syiar-syiar Allah. Maka kalau kita cuma melihat ayat, maka tidak menunjukkan sa'i itu dimulai dari sofa, tidak pula menunjukkan sa'i itu dimulai dari marwah. Karena tidak menunjukkan urutan. Sofa disebutkan terlebih dahulu tidak menunjukkan kalau harus mulai dari sofa. Kalau cuma kita melihat ayat ini karena wawu dan ini tidak menunjukkan urutan pada asalnya. Akan tapi kita temukan hadis yang sahih di kelima Muslim Nabi mengatakan abda bima pada Allah. Aku memulai dengan apa yang Allah mulai. Allah mulai dengan apa? Sofa. Allah memulai dengan sofa. Maka orang sa'i dimulai dari sofa, marwa, marwa sofa dan seterusnya sampai tujuh kali. Maka karena ada hadis ini, maka wawu di sini menunjukkan urutan. Contoh kemudian wawu dan itu tidak menunjukkan urutan karena tidak ada dalil adalah ayat tentang delapan golongan orang yang berhak menerima zakat mal di surat At-Taubah 60. Maka Allah katakan lil fuqara innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal wal amilina 'alaiha Sesungguhnya sedekah itu adalah haknya orang-orang fakir dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha dan orang-orang yang amil atasnya. Di sini Allah mengatakan amilina 'alaiha tidak mengatakan amilina fiha. Amilina 'alaiha tidak mengatakan amilina fiha. Kan ini maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Amilina 'alaiha sama amilina fiha maknanya beda. Kalau aminina alaiha maka is itu isyar menunjukkan adanya sultan. Orang tersebut punya kuasa. Punya kemudian kewenangan untuk kemudian mengambil. Ya, kewenangan. Beda kalau aminina fiha. Nah, itu tidak, dia punya cuma kerja saja, tidak punya kewenangan tentang hal tersebut. Namun Allah katakan aminah alaiha. Amin atasnya. Artinya ada sultan, ada kewenangan. Dia punya otoritas untuk uh, berkenaan dengan zakat. Oleh karena itu, ya, banyak orang bertanya, gimana kalau panitia yang dibuat di masjid? Apakah itu dapat jatah hak amin? maka kita katakan jawabannya tidak dapat jatah. Ya, eh, itu bukan amil. Itu bukan amil ya. Tandanya amil, amil fiha. Amil nafiha. Jadi dia nggak punya otoritas. Kalau kemudian orang itu nggak setor, dia nggak bisa maksa. Ya. ya cuma ya nunggu kalau ada orang yang mau setor, kalau nggak mau setor, kalau nggak setor nggak bisa maksa. Maka amil, yang kemudian panitia punya eh, pengatur zakat yang di mesin apakah punya hak amil? Karena Al-Quran mengatakan amilina alaiha, nah, itu punya, uh, maka dia punya kekuasaan. Kalau yang tidak punya kekuasaan, ya, tidak punya otoritas untuk kemudian, lu oh, kamu belum bayar ayo mana bayar? Tidak bisa kan? Nah, berarti tidak, bukan amilina alaiha. Dan yang Allah beri jatah kan amilina alaiha. Nah, ini bukan amilina alaiha. Dia tidak punya sumpah, tidak punya otoritas. Masalah zakat, nggak nggak ada haknya. Ya. ya kalau mau kemudian dibuat ya dia dibuat namun ya lila aja nggak dapat jatah apa apa bantu orang untuk mentasarufkan bagi zakatnya ya baik baik saja tapi akan tapi tidak ada jatahnya sehingga tidak boleh disebut Amin. Ya, dalam arti amilina alaiha. Nah, di sini Allah menyebut fukara wal masakin wamu. Eh, apakah ini urutan harus pikir dulu, kemudian kalau sudah selesai baru kemudian miskin dan seterusnya? Jawabannya tidak, karena tidak ada dalil yang menunjukkan harus urutan. Maka jika tidak ada dalil, maka berarti tidak menunjukkan urutan jika kemudian ada dalil menunjukkan urutan, maka berarti urutan. Contohnya inna sofa marwah tadi. Contohnya tidak ada dalil e, lil fuqara wal masakin. Dan contoh yang menunjukkan urutan ini adalah ayat wudhu. Ya, ayat wudhu Allah katakan farsilu wujuhakum wa aidikum. Maka basolah wa aidiakum maka adalah kalian basuh wajah-wajah kalian wa aidiakum dan tangan-tangan kalian. Maka ini pakai wawu. Aslinya tidak menunjukkan urutan. Oleh karena itu, para ulama bersisi pendapat tentang urut tertib dalam wudhu. Akan tapi pendapat yang kuat ya, ya tertib. Karena itulah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mutus lalu dan tertib. Kemudian berikutnya adalah alfa letak si atifatan dan terkadang datang atifatan sebagai apa? Satu istirahat muta muta'atifa ini Maka kemudian menunjukkan istirahat adanya kesamaan di antara dua e, barang yang diatofkan fil hukmi dalam satu pengertian. Namun bedanya dengan wawu maat tartik menunjukkan terjadi urutan. watakit dan urutan tersebut tidak berselang dengan sesuatu yang lain. Watak tidak terkadang datang sababiyah kan sebagai sababiyah menunjukkan sebab suatu fitu at maka maknanya taklil menunjukkan sebab. Jadi fungsi fungsi fa itu fungsi fa atop itu adalah menunjukkan tertib, urutan, watakik dan menunjukkan tidak ada jeda tidak ada selak. Akan tapi yang dimaksud takkit itu tidak mesti harus kemudian segera, ya. tidak mengharuskan fauriyah, tidak mengharuskan fauriyah. Dan kita katakan Ja'a Zaidun Pak Umar datang Zaid kemudian Umar padahal selanya itu kemudian satu jam boleh saja asal asalkan apa sesudah Zaid itu tidak ada orang kecuali baru satu jam setelah itu Umar ya, maka menunjukkan yang namanya takib Takib artinya tidak ada jeda tidak ada yang menyelai tidak ada selah itu tidak menunjukkan harus eh, segera. Di sini dicontohkan tazawat Zaidun fauli lahu. Tazawat Zaidun Zaid itu menikah fawuli dalahu kemudian eh, dia memiliki lalu kemudian dia mendapatkan memiliki seorang anak. Padahal anak itu lahir kapan? 9 bulan setelah eh, dalam perut ibunya. Akan tapi apa? Begitu. Akan tapi boleh kita katakan Zaid menikah lalu dia dapat anak, itu boleh kita katakan demikian jika kemudian setelah menikah ya, ya bulan pertama dia nikah istrinya hamil. Nah, maka boleh pakai apa? Boleh pakai apa? Akan tapi jika istrinya itu hamil Ba'da ini dua bulan setelah menikah, bulan ketiga baru hamil, nah itu tidak boleh pakai apa? Ya, tidak boleh pakai apa? Karena ada celah antara menikah dan kemudian hamil ada anak itu ada celah dua bulan, ada celah, nah, ada fasernya Nah, karena jika menikah kemudian hubungan suami istri kemudian hamil mungkin bahkan baru hubungan sekali langsung hamil, maka apa? Nah, maka bisa disebut fawulida lahu. Diringkasnya, ya, e, tidak yang namanya paket itu tidak harus menunjukkan segera. Contoh yang lain di surat Al-Had ayat 63 allah mengatakan bahasanya Allah menurunkan dari awan ma'an air fatusdu al-ardu muhdorotan. Lalu jadilah tanah itu menjadi hijau. Apakah kemudian <clears throat> ya, apakah kemudian artinya semalam langsung hijau? Kan sini pakai fa, lalu jadilah bumi itu hijau. Langsung kemudian uh, sorenya sorenya hujan, paginya sudah langsung hijau. Enggak. Akan nah, tapi maksudnya Eh, maka begitu turun hujan, mau mulailah tumbuh-tumbuhan itu dalam proses untuk tumbuh, mengalami proses untuk tumbuh. Maka boleh pakai fa. Sehingga kesimpulannya ee, eh, tidak mengharuskan segera dan urutan itu adalah dihasabi tergantung ya, tergantung hal tersebut. Contoh dalam masalah ini contoh yang lain adalah masalah kasus Maria. Ya. Maka Maryam itu setelah kemudian ditiupkan eh, roh Isa oleh malaikat Jibril ke kerahnya, kerah bajunya. Maka kemudian di ayat, di ayat Al-Quran dinyatakan, maka kemudian nah, dia melahirkan. Lalu melahirkan. Lalu melahirkan. Pakai fa. Di ayat itu pakai fa. Lalu melahirkan. Nah, maka kemudian dalam hal ini kemudian para ulama menjelaskan eh, hmm, berapa lamakah Maryam itu hamil? Ada bilang cuma setengah hari, ya. pagi kemudian sore e, melahirkan. Ada yang mengatakan cuma satu jam, ya. hamilnya cuma satu jam kemudian melahirkan. Ya. <laughs> Nah, karena al alasannya pakai apa? Gitu akan lebih mendapat yang di dirosikan oleh uh, Al-Imam di kitab Bidayah Waniha ya Uh, eh, saya baca di kitab Bidayah Waniha ya beliau kemudian merosikan pendapat yang mengatakan tetap 9 bulan. Tetap 9 bulan, karena meskipun fa itu maknanya litartib ma'atakti, ya, menunjukkan urutan dan tidak ada jeda, tidak ada pemisah, akan tapi urutan sesuatu itu adalah Eh, fatarte si kulli biasa bihasabihi. Urutan sesuatu itu ya tergantung eh, tergantung sesuatu tersebut. Gitu. Ini eh, urutan segala sesuatu itu bihasabi tergantung bedanya. Ini ceritakan apa kehamilan. Ya tak kan nggak ada jeda. Ya benar, sembilan bulan nggak ada jeda gitu kan. Maka pendapat yang kuat um, makna yang lebih kuat adalah ya Maryam itu hamilnya tetap normal 9 bulan. Itu pendapat yang dirajakan oleh uh, e, Al-Imam Jadi tertib tertib tertikulise biasa bi namanya urutan tentang sesuatu itu adalah biasa bi tergantung ya, ya tergantung bendanya. Contohnya Paman eh, syahidah minkum syahrah falyasum barang siapa di antara kalian melihat bulan yaitu melihat hilal, falyasum maka kemudian berpuasa eh, bukan berarti habis asar jam 5 lihat eh, hilal Ramadan kemudian detik itu langsung langsung kemudian berpuasa namun ya nunggu besok kan nunggu mulai besok maka biasa biasa tergantung bendanya Tak sebab sababiatan dan terkadang datang sebab sababiyah menunjukkan sebab Fatufi itu taklil maka maknanya taklil menunjukkan ilah menunjukkan sebab alat atau alasan Kemudian berikutnya adalah alam al al jariyatu lam jar walaha ma'anin dan lam jar itu memiliki banyak makna minha at-ta'lilu diantaranya maknanya taklil menunjukkan sebab Contohnya kalau di Sarah, Ahbab tu Zaidan li imanihi Aku suka sama Zaid li imanihi Karena imannya Watamlik atau menunjukkan Kepemilikan Hadan malu laka Uang ini laka Milikmu Wal ibahah Wal ibahatu dan terkadang menunjukkan boleh Contohnya lil insan ayasaliya ya anafla jalisan ma'al qudrati 'alal qiyami. Isyarat dicontohkan lil insan orang itu boleh. Nah, lil insan di sini maknanya boleh. Lil insan ayasaliya ya anafla orang itu boleh salat nafilah jalisan sambil duduk ma'al qudrati 'alal qiyami meskipun mampu berdiri. Maka lil insan di sini maknanya boleh. Dan ini banyak dalam ibarat dalam kalimat para ulama, terutama ulama fikih. Kemudian aksamul kalami kita masuki pembahasan pasal berikutnya tentang macam-macam kalam. Gimana? Maksudnya? Oh ya, ala al syariati walaha ma'anin minha al wujubu. Ya. Kemudian yang keempat ala yang huruf jar wala ma'anin dan dia memiliki banyak makna minha diantaranya antaranya adalah al-wujub wajib ini sering banyak dalam ibarat para ulama menunjukkan ala itu maknanya wajib alaika antukhlisul antukhlisa al-ibadata lillah kewajibanmu ikhlas dan beribadah kepada Allah Fa'alaihi sujud sahwi. Maka wajib atasnya melakukan sujud sahwi dan kalimat-kalimat semacamnya. Aksamul kalami pembagian kalam. Yang kau al-kalamu bi'tibari imkani wasfihi bisedeki wa adamihi ila qismaini khobarin wa insya'in. Yang kasimu terbagi al-kalam kalimat yang kalau tadi pelajaran nahwu, ini pelajaran ilmu mubalaghah, ini pelajaran uh, ilmu bayan namanya tentang aksamul kalam yang seperti ini. Maka di pelajarannya pelajaran nahwu, nah, ini pelajaran balaghah ilmu bayan. Yang kesimul kalamu aslinya ini adalah pembahasan di ilmu bayan. Terbagi al-kalam kalimat dalam bahasa Arab iktibar dengan melihat, imkan, kemungkinan, wasfihi, dinilai, sedeki jujur, wa dan tidak jujur. Maka bisa kita bagi ila ini menjadi dua. Khubarin ada kalimat berita, wa insain dan kalimat non berita. Ada kalimat berita dan kalimat non berita. Fal khabaru ma yumkinu ayusofa bisedeki awil kadhibi lidati. Maka khabar adalah kalimat yumkinu yang mungkin ayusofa dinilai bisedeki jujur awil kadhibi atau bohong eh, lidati karena kalimatnya bukan karena orang yang mengucapkan kalimatnya Karena boleh jadi satu kalimat itu mungkin bohong, mungkin uh, jujur secara kalimat anak Rasulullah, aku utusan Allah. Maka kalimat ini kalimat berita, boleh jadi bohong, boleh jadi jika sesuai dengan realita maka jujur, jika tidak sesuai dengan realita berarti bohong. Akan tapi ketika yang mengucapkan adalah Rasul Muhammad SAW, anak Rasulullah, aku adalah utusan Allah, maka kita katakan 100% persen masih jujur. Kenapa? Apa karena kalimatnya? Eh? Bukan, akan tapi karena ya, pengucapnya. Maka di sini dikatakan tihi Karena karena kalimatnya. Fakohja bi kaulina ma yumkinu ayyusafa bi sidqi wal kadhibi al insya'u anahu la yumkinu fihi dalika fa inna matlulahu laisa mukhbaran anhu hatta yumkina ayuqal innahu sitakun aw kadhibun maka tidak termasuk khobar karena kita mengatakan mayum kinu ayu sofa bisedeki wal karibi kalimat yang bisa dinilai jujur dan bohong, maka tidak termasuk khobar al-insya, kalimat non berita. Semacam kalimat perintah, pergi kamu. Nah, tidak bisa mengatakan kalimat ini jujur atau tidak, nggak bisa. Li'anahu karena kalimat pergi kamu misalnya, kalimat perintah. La yumkinu fihi dalika. Tidak mungkin dinilai jujur dan tidak jujur fa inna matullahu karena kandungan maknanya laisa mukhbaron anhu bukanlah isi berita ya. karena bukan isi berita yang bisa disebut jujur dan tidak kan isi berita ini isi beritanya jujur atau tidak tidak nah, ini bukan isi berita kalau isi berita maka mungkin mungkin kita katakan sidekun jujur atau kadipun dusta Wa qasa fi qaulina dan uh, lidati al-khufa'u alladhi la yahtamilu as-sidqa aw la yahtamilu al-kadhiba tibari al uh, al-mukhbiri bihi an al الخبر min حيث al mukhbiru bihi salah satu aksanin ma la yumkinu wasfuhu bil kadhibi ka khabarillahi wa rasulihi asabiti anhu Atani ma la yumkinu wasfuhu bi sedeki kal khabari anil mustahili syar'an au aqlan fal awaluka khabari mudda'i arisalati ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam Wasani kal khubari an ijtima'in naqibaini kal harakati wasukuni fi ainin wahidatin fi zamanin wahidin. tapi kalina maka tidak termasuk maka tidak termasuk khobar karena kita katakan lidatihi bisa dinilai jujur dan tidak dengan semata-mata kalimat tersebut adalah al-khobar adalah berita, kalimat berita yang layak tampil tidak mengandung kemungkinan kok jujur. Maknanya 100% bohong. Atau layak samil kan tidak mengandung kemungkinan bohong karena 100% jujur. Tibar dengan melihat al-muhbir bihi, pembawa berita. Wadhalika dengan tersebut anal khutara karena kalimat berita min haisu dilihat dari al muhbirubihi pembawa berita itu ada tiga macam dengan melihat apa bukan karena kalimatnya namun melihat pembawa beritanya yang pertama malah yumkinu wasfuhu bilka dibi berita yang tidak mungkin kita nilai bilka dibi dusta semacam berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dalam hadis dengan catatan atta biti anhu hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, malah yumkinu tidak mungkin wasfuhu kita nilai bisedeki jujur kalkobar semacam berita anil mustahili tentang sesuatu hal yang mustahil. Boleh jadi mustahil syar'an secara syar'i atau aklan atau mustahil menurut logika. Fa'awalu maka yang mustahil menurut syariat contohnya kubari mudda'i risalati berita mudda'i orang-orang orang yang mengaku-ngaku risalati jadi rasul ba'da Nabi SAW sesudah Nabi saw. Maka menjadi Rasul sesudah wafatnya Nabi SAW itu mustahil syar'an. Maka jika ada orang mengaku jadi Nabi setelah Rasulullah SAW, maka ini adalah berita yang pasti bohong karena dia isinya adalah satu hal yang mustahil menurut syariat. Contoh yang kedua, mustahil menurut akal adalah khobar berita, kalimat berita an ijtima berkumpulnya, bersatunya nafida ini dua hal yang bertentangan semacam bergerak sekaligus diam fi ainin wahidatin dalam diri satu orang fi zamanin wahidin dalam waktu yang sama seandainya ada orang mengatakan saya melihat ada orang ya, dia gerak sekaligus diam. Kepalanya itu diam tapi bergerak. Maka kita katakan borok Karena nggak mungkin. Ya, nggak ya, mungkin ya, sesuatu itu dia bergerak sekaligus diam. Kalau diam ya diam, kalau bergerak ya bergerak. Ada kemudian benda ini mati sekaligus hidup, nah, juga nggak mungkin. Hidup oh, mati akan tapi hidup, hidup tapi mati. Dalam pengertian hidup yang normal dan mati yang biasa, tidak mungkin. Ya. Ya, kalau hidup ya hidup, mati ya mati. Nggak mungkin kalau satu benda dalam satu waktu, dalam detik yang sama dia hidup dan sekaligus mati. Secara akal nggak mungkin. Yang ketiga, mayumkinu ayusofa bisediki wal kadibi ima ala sawai au ma'a rojahani ahadihima ka ikhbari saksin an kudumi raibin wa nahwihi ya, Yang ketiga kalimat berita yang ketiga melihat pembawa berita dan mayumkin yang mungkin ayusofa dinilai bisa jujur wal kadhibi apa bohong nah, dan yang bisa kemudian dinilai nah, mungkin jujur mungkin bohong itu bisa kita bagi menjadi dua atau menjadi tiga ima ala sawa boleh jadi kemungkinan jujurnya itu 50% kemungkinan dustanya 50% nah, ala sawa mungkin bohong 50% mungkin dusta 50% Au ma'a rojahani ahadihima. Atau rojahan dominannya salah satu salah satu dari keduanya. Eh, bisa kita bagi menjadi tiga ya. pertanyaan satu kalimat yang apa, mungkin jujur dan mungkin dusta 50% 50%. Atau kemudian ini kalimat Kemungkinan jujurnya 80%, kemungkinan dustanya 20%. Kenapa? Dia orang yang terpercaya. Dia tidak pernah ngomong kecuali kecuali yang benar, senyatanya. Maka kalau orang ini beri, ada orang yang kemudian selalu ngomong apa? Ngomong jujur, nggak pernah berbohong. Tidak atau tidak pernah kita lihat orang tersebut bohong, dan dia menyampaikan satu berita yang mungkin benar, mungkin uh, mungkin dusta, maka kemungkinan jujurnya itu tinggi sekali. Karena dia belum pernah bohong. 95 persen kemungkinan dia jujur. Seandainya bohong hanya cuma 5 persen. Akan tapi ada yang bentuk yang ketiga, kemungkinan dustanya lebih besar. Ada berita yang mungkin jujur, mungkin benar dan tidak disampaikan oleh seorang yang selalu bohong. Kita tidak pernah kemudian menemukan omongannya kecuali bohong. Maka satu ketika dia ngomong sama kita, menyampaikan pada kita satu berita. Maka ya, ini boleh jadi kan pembohong itu sekali-kali jujur, ya. Boleh jadi. bagaimana kata Nabi SAW tentang iblis, sodakoka, wawat, kadub. ketika iblis mengatakan pada Abu Hurairah untuk tentang keutamaan membaca ayat kursi, Nabi SAW mengatakan, kok kamu kadub. Nah, eh, Iblis itu jujur sama kamu, wow kadub, padahal dia tukang bohong. Eh, boleh jadi tukang bohong itu sekali-kali jujur. Eh, namun ketika ada orang itu tukang bohong, kemudian menyampaikan berita sama kita, maka kemungkinan bohongnya tinggi sekali. Nah, biasanya bohong semua kok, ya 90 persen. Kemungkinan jujur ya ada, karena boleh jadi pembohong itu tukang bohong itu juga kadang-kadang jujur lah sekali-kali saya tak jujur lah. <laughs> boleh jadi, namun kemungkinannya kecil. Gitu. Maka rojaani ahadihima Kaifah semacam berita Isbari syahsin berita yang disampaikan oleh seseorang an kudumi raibin datangnya seorang yang bepergian, pulangnya seorang yang sudah bepergian. itu sudah pulang dari eh, Jakarta. Ya. Maka berita ya, Pak Ibrahim pulang dari Jakarta eh, itu mungkin jujur mungkin eh, tidak boleh jadi dengan melihat orangnya boleh jadi ya 50-50 boleh jadi lebih dari itu. Wanawi dan kalimat semacamnya. Kemudian al-insya kalimat non berita mala yumkinu au yusafu diki wal kadibi Insya kalimat non berita adalah kalimat yang layum itu tidak mungkin an itu ya an yusafa tempat saya banyak sekali salah cetaknya Maktabah ma'arif Maktabah Al-Ma'arif ini, Riyad ini punyanya menantunya Syahbani. Sifat ah, sifat salat Nabi kan cetakan terakhir kan Maktabah Al-Ma'arif. Dia cerita di timah, karena itu punya menantunya. Banyak sekali salahnya, ada berapa kali salah. Malah yang kiri kalimat yang tidak mungkin ayu sofa dinilai disedeki jujur walka bibi atau uh, dusta. Contoh insya itu al-amru kalimat perintah warna kalimat larangan. Demikian juga kalimat pengandaian, andai saya jadi burung saya akan terbang. Ya, enggak, enggak, enggak bisa kita katakan bohong dan dan tidak bohong. Contohnya wa wala tusyriku Contoh dua-duanya. wa butullah ini contoh uh, amar wala tusiku ini contoh nahi maka tidak bisa dinilai jujur dan tidak jujur Waqad yakunul kalamu khobaran eh, ada alifnya di situ insaan Khobaron insyaan. Ini juga nggak ada alifnya yang keliru. Khot lagi. Wakat yakunu al kalamu khobaron insyaan. Bi'tibara ini. Hmm? Pakai waw. Eh, di sini tidak ada. Kalau di ini, yang ini, Dol akidah juga nggak ada. Waqat yakunul kalamu khobaron insaan. Ada wawunya? Ada. Mungkin pakai wawu. Khobaron wa insaan. Khobar dan insa sekaligus. Mungkin satu kalimat untuk khobar dan insa sekaligus. Namun berarti nisbi Namun fikri Baro ini dengan dua sudut pandang. Kalau begitu relatif bisa bisa kubar, bisa insya Ini tidak ada kemudian satu kalimat itu kok kemudian nilainya eh, sesuatu kemudian itu nilainya relatif itu tidak ada asal sudut pandangnya sama asal sudut pandangnya sama itu mesti satu mesti satu asal sudut pandangnya sama nah, itu kan dalilnya orang-orang liberal itu kebenaran itu relatif kebenaran agama itu relatif nggak mutlak ya benar kafir menurut orang Islam nggak kafir menurut orang Nasrani ya tergantung masing-masing lah relatif kebenarannya nah, maka kebenaran ya, nilai benar satu satu hal itu tidak ada sebenarnya tidak ada yang relatif jika sudut pandangnya sama. Ya maka orang Nasrani tidaknya pakai sudut pandangnya orang Islam, maka itu kafir. Nah. Ini kafir, sudut pandangnya sama. Mungkin ada gambar, ada gambarnya. Tidak dilihat di sini gambar gadis. ada soal, ya. ada orang bikin gambarnya. Dan dilihat di sisi sini nenek tua ini relatif berarti. Ah. Kita katakan nggak ada yang relatif. Nggak ada yang relatif asal sudut pandangnya sama. Nah, asal sudut pandang sama. Nah, ketika dalam posisi kemudian apa? Dalam posisi gambarnya adalah gambar gadis, maka orang lihat juga dalam dengan posisi seperti ini, maka semua akan mengatakannya gambar gadis, gambar wanita muda. Ya? Ketika kemudian ini kemudian digeser, ya kan ada contoh untuk iya. pelatihan psikologi apa iya. Ya? Kan? Wah itu kebenaran relatif. Tidak ada kebenaran relatif asal sudut pandang sama. Asal itibarnya sama. Kalau ini kemudian apa? Dalam posisi kemudian gambar, nah ini adalah gambar wanita tua. Asal semua asal eh, semua kita itu melihat dalam ketika posisi gambar wanita tua akan mengatakan ini gambar wanita tua. Itibarnya sama sudut pandangnya sama baru terjadi perbedaan kalau itibarnya berbeda saya melihat dalam posisi begini menunjukkan gambar uh, ini perempuan muda kemudian uh, sisinya orang lain orang kedua melihat begini ya boleh beda Memang kalau itibarnya sama sudut pandangnya sama maka tidak ada yang kemudian yang relatif gitu. oleh karena itu itibar ini dengan dua sudut pandang dia dari sisi ini maka kalau semua orang melihat dari sisi ini akan mengatakan obat. Kalau semua orang tidak melihat dari sisi ini, maka dia akan mengatakan insya. Namun, ya, khobar dan insya itu bi'tibara ini. Tidak mungkin khobar dan insya bi'tibara wahid dengan itibar yang sama. Tidak Kasiyahil ukudi alafdiyati seperti ya, lafat-lafat akad transaksi muamalah yang labdia yang dilafatkan. Contohnya penjual dan pembeli. Penjual mengatakan itu kejual barang ini, kemudian pembeli mengatakan kopil itu aku terima jualanmu. Fa inna habi tibari dalalatiha ala ma fi nafsil aqidi khabaron wa bi tibari tarattu fil aqdi alaiha Maka kalimat aku jual dan aku terima Fa'inaha maka kalimat ini biktibar dengan melihat dalam latihan kandungan maknanya menunjukkan ma finasil akid mengkabarkan apa yang ada dalam jiwa orang yang mengadakan transaksi dia cuma menceritakan ya, keinginannya untuk menjual barang maka dia kubarun jika kemudian sesuai dengan keinginannya dengan kebenar maka eh, maka dia jujur jika tidak maka maka berarti dusta wabi tiba dengan melihat tahu bil abdi dampak daripada akad tersebut maka dia adalah insaun Kemudian berikutnya waqad yati al kalam bi suratil khabari wal muradu bihi al-insya'u. Waqad tak dan terkadang datang al-kalam kalimat bi suratil khabar dalam bentuk kalimat berita namun maksudnya adalah insya kalimat non berita. Mobil aksi dan terkadang sebaliknya. Jika terjadi demikian maka li faidatin maka itu ada untuk nah, faedah untuk satu makna tambahan. Ya, ada makna kenapa dipilih demikian. Misal awal contohnya yang pertama yaitu bentuknya khobar maksudnya adalah insya dalam wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Wanita yang ditalak dan dia masih ee, eh, haid maka ya tarabasna maka dia beridah menunggu dirinya selama tiga kuru tiga kali haid Fakalu ya tarabasna bi suratil khobari wal murad bi al amru. Maka ya tarabasna di sini bentuknya adalah kalimat berita namun maknanya adalah al amru kalimat perintah dan al amru adalah salah satu bentuk nah, al insya Wa faidatu dan manfaat dan maksud dari hal tersebut adalah takkidun untuk menegaskan takkidu fi'lil ma'muri bihi menegaskan fi'lil makmur bihi untuk mengerjakan hal yang diperintahkan hatta ka'annahu amrun waqi'un yutahaddatsu anhu kasifatin min sifatil ma'muri eh, hatta sehingga ka'anau seakan-akan Iddah itu adalah amron satu perkara yang wakiun sudah terjadi, sudah dilakukan. Yutahaddasu anhu kemudian diceritakan. Kasifatin min sifatin makmur sebagai salah satu sifat orang yang diperintah. Ini seakan-akan Allah mengatakan wanita-wanita e, kaum muslimah itu sudah beriddah dan jadi sifat mereka beriddah. Maka ini untuk menegaskan tentang keharusan untuk melakukan hal tersebut tentang masalah takkit di sini di sarahnya ada disinggung penegasan itu terkadang dengan kata-kata takkidun dan terkadang pakai kata-kata taukidun ya, terkadang takkid dan terkadang taukid di sini kalau di matan al usul min ilmu usul yang dipakai adalah takkid namun kata beliau di sarahnya wa taukid afsaf min takkid sebenarnya taukid istilah taukid itu ya sama dengan takkid sama-sama dan maknanya tidak mengubah makna akan tapi lebih fasih lebih bagus yang dianggap bahasa yang lebih bagus adalah uh, eh, taukid ah, ah, bahasa taukid daripada takkid karena Allah eh, karena Allah memakai taukid karena itu yang lebih fasih Bahasa yang paling fasih adalah Quran. Dan Quran itu yang pakai adalah tauhid bukan takkid. Di surat An-Nahl 91. Ba'da tauqidiha setelah taukidnya, setelah kuatnya. Allah tidak memilih ba'da takqidiha dan bahasa Al-Qur'an adalah bahasa yang paling fasih. Dan yang dipakai oleh Quran, Quran memilih taukid, tidak memilih takkid. Oleh karena itu, sebenarnya taukid itu lebih fasih lebih bagus daripada istilah takkid. Maka menegaskan itu lebih bagus pakai kata-kata wakada daripada pakai kata-kata akada. Bermisal aksi contoh sebaliknya yaitu insya namun maknanya khobar. Aqala alladziina kafaru lil amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum dan berkatalah orang-orang kafir lilladina amanu kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami wal nahmil dan e, bebankanlah khotoyakum dosa-dosa kalian kepada kami. Fakauluhu wal nahmil bisuratil amri wal muradubi bi al khobaru. Maka firman Allah wal nahmil khotoyakum bisurah bentuknya adalah amr bentuknya perintah berarti insya, wal murabihi akan tapi maksudnya adalah khobar sehingga tafsirnya wal nahmil khotoyakum wa nahnu nahmilu khotoyakum dan kamilah yang akan menanggung dosa-dosa kalian nah ini banyak ya kalimat ini kalimat ini banyak dan diucapkan oleh eh, oleh para pe, pengajak kerusakan, pengajak kemungkaran di zaman kita sekarang ini. Udahlah, punya aja nanti dosen saya yang nanggung. Wah. Sering kamu cadar orang-orang mulut orang-orang orang fajir. Ya, untuk kemudian memprovokasi temannya agar kemudian ikut-ikutan berbuat maksiat. Wah, saya nanti yang nanggung lah di akhirat lah. <laughs> Ya, Allah sudah kan dan Allah sudah katakan dan Allah ceritakan. Ya, inilah ucapannya orang-orang kafir. Wallah min khotoya. Sudah kamu nggak usah. Kamu ikuti saja jalan saya. Saya nanggung nanti di akhir saya. Padahal tidak bisa. Orang sendiri-sendiri. Meskipun ya, itu cuma omongan saja. Sebagaimana terusnya ayat. Wa mahum milina min khotayahum min syai'in innahum lakadibun. Dan orang-orang kafir itu ya tidak bisa menanggung dosa-dosa orang lain min syai' sedikit pun innahum lakazibun sungguh mereka itu bohong. Nah, apa nah, maksudnya? Maksudnya itu adalah ira Fungsinya adalah cuma memprovokasi agar orang itu kemudian e, mau berbuat kemaksiatan yang diajakkan. Bapak idatu dalika apa manfaatnya? Tadi mesti harus ada manfaatnya. Manfaatnya dalam hal ini adalah e, tanzil syai' al-murbar anhu manzilatal mafruti al mulzami bi maknanya adalah memposisikan syai sesuatu yang diberitakan di posisi pada posisi mafrut sesuatu yang diharuskan mulzambi dan sesuatu yang harus dilakukan. Jadi faedahnya adalah seakan-akan orang-orang kafir itu menjadikan Nah, isi berita yaitu menanggung dosa-dosa orang lain mau mengikutinya nah, dia jadikan seakan-akan sebagai satu kewajiban wajib saya lah yang nah, itu maknanya ada wajibnya walahmil khotoyakum dan wajiblah saya nanti yang nanggung dosa-dosa kalian ya demikian yang kita bahas dalam kesempatan malam hari ini jatahnya ada cuma sampai itu Assalamualaikum ada pertanyaan?